Dan diantara antara nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita seluruhnya terkhusus bagi anak dan sebagian ikhwah-ikhwah yang lain untuk bisa menziarahi satu ma'qil min ma'aqil sunnah markas pesantren dari pesantren-pesantren ahlus sunnah wal jamaah di Surabaya yang dimana Alhamdulillah lahu sumatu namanya sudah terdengar sampai tempat kami ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ini adalah suatu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah hendaki. Di mana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada kami, kami mampu dan alhamdulillah berada di tengah-tengah saudara-saudara kami dari kalangan kaum muslimin di tengah saudara-saudara kami ahli sunnati wal jamaah yang dimana ini juga adalah suatu perkara yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidaklah kalian dari suatu kenikmatan pun kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala niscaya kalian tidak akan mungkin sanggup menghitungnya. Dan ini adalah suatu anugerah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami alhamdulillah bisa berjumpa dengan wajah-wajah yang masya Allah cerah di atas sunnah di atas cahaya agama Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana kita telah selesai menunaikan satu ibadah dari ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita man salla salatat subhi fahuwa fi zimmatillah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda man shalla salat subh barang siapa yang salat subuh fahuwa fi zimmatillah maka orang itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala subhanallah ini kenikmatan yang hendaknya senantiasa kita mengingatnya yang kenikmatan ini insya Allah apabila kita mengingatnya kita akan terus berusaha untuk mencari penambahan dari kenikmatan itu. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan tatkala Rabb kalian mengumandangkan la in syakartum la azidannakum apabila kalian bersyukur maka sungguh saya akan menambahkan kepada kalian kenikmatan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid Sebaliknya apabila kalian kufur mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Salat subuh dia adalah salah satu salat yang tidaklah seorang mendatanginya kecuali dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Tidaklah seseorang mendatanginya kecuali dia akan mendapatkan tambahan cahaya. Ya dengan cahaya tersebut dia bisa melihat membedakan antara kebatilan dan juga kebenaran. Yang dengan cahaya tersebut dia mampu terus berada di atas kebaikan dan menjauh dari keburukan. Demikianlah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sunan dengan sanad yang sahih Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Basyaril basyiril masyain bidzulam ilal masajid binurit tam yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang berjalan melangkahkan kakinya di waktu gelap ke masjid-masjid Allah. Baik itu salat subuh, baik itu salat isya. Binurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat. Subhanallah. Cahaya. Dan tidaklah orang-orang menjauh darinya kecuali cahaya akan meredup. Sebagaimana redupnya orang-orang munafik, cahaya mereka meredup di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti atkalus salah alal munafiqin as-subh wal isya kata nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam salat yang paling berat untuk dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat subuh dan juga salat isya begitu mereka menjauh dari salat ini yang dimana salat ini adalah cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang melaksanakan melaksanakannya as-salatu nur Salat itu cahaya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya cahaya yang ada pada diri mereka, cahaya iman akan meredup. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim di hari kalian akan melihat Orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan juga para wanita. Yas'a nuruhum. Cahaya mereka akan bercahaya. Baina aidihim di hadapan mereka. Wa bi aimanihim dan juga disebabkan sumpah-sumpah mereka. Busyrakumul yaum. Kabar gembira bagi kalian pada hari ini. Jannatun tajri min al anhar khalidina fiha. Berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Dalika huwal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang besar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nduruna naqtabis min nurikum. Hari itu orang-orang munafiqin dari kalangan lelaki dan wanita akan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Unduruna, tunggulah kami." Naqtabis min nurikum, biar kami ikut-ikutan mengikuti cahaya kalian. Perhatikan, Tatkala mereka orang-orang munafikin tidak melaksanakan salat atau berat untuk melaksanakan salat yang Allah Subhanahu wa taala syirkan ini, berupa salat subuh dan juga salat isya, cahaya mereka meredup bahkan mungkin habis di hari itu. Berbeda halnya dengan mereka orang-orang yang senang tiasa mendatangi salat subuh, salat yang lima waktu, di antaranya salat subuh dan juga salat isya, mereka akan berada di tengah di tengah-tengah cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengannya mereka mampu berjalan melewati as-sirat yang dimana ahaddu minal saif lebih tajam dibandingkan pedang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adakku minasyar lebih tipis dibandingkan rambut mereka mampu melihatnya dan juga berjalan dengan selamat orang-orang yang beriman yang melaksanakan salat yang lima waktu diantaranya salat subuh tadi berbeda halnya dengan mereka orang-orang munafikin yang dimana mereka sangatlah berat untuk melaksanakan hal itu Yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka orang-orang munafiqin akan memanggil orang-orang beriman. Bukankah kami dahulu juga bersama kalian? Itu kami ikut sholat bersama kalian. Kami berpuasa bersama kalian. Kami zakat bersama kalian. Berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban orang-orang munafiqin. Mengapa kami tidak mendapatkan cahaya padahal kami juga melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya dan tidaklah ragu di dalam hal itu yunaduhum mereka memanggilnya alam nakum ma'akum qalu bala orang-orang beriman menjawab iya demikian walakinnakum patangtum angfusahkum. akan tapi kalian menjerumuskan diri-diri kalian dalam fitnah kalian menjatuhkan diri-diri kalian dalam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala baik itu fitnah harta baik itu fitnah wanita baik itu fitnah hawa nafsu, baik itu fitnah syirik dan juga nifak, atau yang sama dengan itu. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa gharratkumul amani wartabatum wa gharratkumul amani akan tapi kalian dahulu menjerumuskan diri-diri kalian dalam fitnah wa tarabbastum kalian menanti-nanti kesempatan untuk menaklukkan orang-orang yang beriman apabila di hadapan orang-orang yang beriman mereka men mereka merunduk menampakkan keimanannya wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu Apabila mereka kembali satu sama yang lainnya, wa idza falau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Apabila mereka telah kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya mempermainkan orang-orang yang beriman. Allahu yastahzi'u bihim. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mempermainkan mereka. Nifaq watarabastum wartabatum kemudian kalian ragu ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala ragu ini juga salah satu sebab yang menghilangkan cahaya iman pada diri-diri mereka mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara Falamma أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم fi ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا Perumpamaan mereka itu bagaikan orang yang menyalakan api. Begitu api tersebutlah menyala, mereka mendapatkan cahaya, Zahaballahu binurihim. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya tersebut. Zahaballahu binurihim. Mada ba'da? Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencampakkan mereka dalam kegelapan yang mereka tidak bisa melihat summun bukmun umyun fahum la yarji'un tuli bisu buta mereka tidak bisa kembali dari kegelapan tersebut sebabnya cahaya tadi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka mereka tidak menjaganya baik dengan cara menjaga salat yang lima waktu tersebut hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ataupun menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya iman yang ada pada diri mereka. Dulmatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yaqad yaraha. Faman lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur. Kegelapan di atas kegelapan. Apabila mereka mengeluarkan tangan mereka sendiri kadang sampai hampir-hampir mereka tidak bisa melihatnya. Waman lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya cahaya, maka dari mana dia akan mendapatkan satu cahaya? Sebabnya mereka tidak menjaganya. Berbeda halnya dengan mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji dalam Al-Qur'anul Karim, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala tauhid kepadanya. Zikir kepadanya, ibadah-ibadah kepadanya, menjauhi segala bentuk-bentuk bid'ah, maka mereka adalah orang-orang yang terus mendapatkan hidayah terus mendapatkan petunjuk. Mereka melihat dengan cahaya Allah, mereka mendengar dengan cahaya Allah, mereka berjalan dengan cahaya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian lipatan ganda dari rahmatnya wa lakum nura kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bagi kalian satu cahaya Tangshu nabihi. yang dengan cahaya tersebut kalian berjalan mereka memandang dengan cahaya Allah mereka melihat dengan cahaya Allah mereka mendengar dengan cahaya Allah mereka berjalan dengan cahaya Allah, dengan cahaya tersebut mereka mendapatkan petunjuk dan jauh dari jalan-jalan yang bisa menyerumuskan mereka ke tempat kegelapan, kesyirikan, kebidaahan dan yang selain daripada perkara hal itu. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur bi'idni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sungguh telah datang kepada kalian dari Rob Allah Subhanahu wa taala. Nur, satu cahaya. Wa kitabun mubin dan juga satu kitab yang jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengannya dengan cahaya tersebut. Agama sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manittaba'a ridwanahu subulas salam. Bagi siapa saja yang mengharapkan mencari riba Allah Subhanahu Wa Taala subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Allah berikan hidayah, petunjuk, bimbingan agar mereka bisa berlangkah pada jalan-jalan yang penuh dengan keselamatan. Sebelas salam. Wa yukhrijuhum minadh Dan dengan cahaya tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari mereka dari kegelapan-kegelapan wayahdihim ila siratim mustaqim dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Mereka orang yang menjaga cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan juga amanahkan pada diri mereka akan mudah dan gampang melaksanakan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin beras, semakin kuat dia menjaga cahaya tersebut maka tentunya juga semakin lapang dadanya untuk menerima agama Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya semakin dia tidak menjaga maka semakin dia terjatuh dan terjerumus dalam kegelapan dan juga kesesatan atamang syarahallahu sadrahu lil islam fahuwa ala nurin min rabbi fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin bukankah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan dadahnya untuk menerima Islam orang itu adalah berada di atas cahaya dari Allah Perhatikan mereka orang-orang yang mendapatkan cahaya dengan mudah dan lapang menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah dan lapang dia melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah dan lapang dia mampu mengikuti dan melaksanakan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, fayuhyi hayatan thayyibah. Kemudian dia pun akan hidup dengan kehidupan yang bahagia. Ya amanu stajibu lillahi آمنوا rasul لله da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha أن bainal mar'i wa المرء wa annahu ilaihi تحشرون Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Jawablah panggilan Allah dan juga Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Yang dimana panggilan Allah dan panggilan Rasulnya itu mengajak kalian kepada perkara yang betul-betul menghidupkan kalian. Mereka orang-orang yang menjaga cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadanya, insya Allah akan semakin lapang dadanya untuk menerima seluruh syariat. Berbeda halnya dengan mereka orang-orang yang kurang penjagaannya terhadap cahaya yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan pada diri-diri mereka, susah untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau melaksanakannya, dia melakukan perhitungan, perhitungan para pedagang. Untung ruginya dihitung dulu. Kalau ada keuntungan duniawi yang segera bisa dapat, dia akan laksanakan. Kalau dalam perkara tersebut ajakan ajakan syariat Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendatangkan keuntungan pandangannya, Susah untuk dilaksanakan atau berat untuk dilaksanakan. Sebagaimana keadaan mereka orang-orang munafiqin. Diajak berbuat baik, mereka menyangka mereka berbuat baik. Pada hakikatnya mereka melaksanakan kerusakan. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, mereka menjawab kami membuat kebaikan. Kami melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsidun. Sesungguhnya mereka itulah para perusak. Wa idza qila lahum aminu kama amana nas qalu anu'minu kama amana sufaha. Ala innahum humus sufaha. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman. Mereka mengatakan apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang dungu itu beriman? Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah bahwa mereka itulah orang-orang yang dungu. Mereka orang-orang yang tidak menjaga cahaya Allah Subhanahu wa taala taqallab haqaiq indahum. Kenyataan hakikat satu perkara itu terbalik-balik di hadapan mereka. Mengapa? Cahaya yang ada pada diri mereka tertutup. Sehingga mereka tidak bisa melihat yang benar itu benar. Hati mereka tertutup dengan kejahatan dan juga kemaksiatan yang mereka laksanakan. Sehingga kebaikan-kebaikan mereka anggap mungkar dan kemungkaran mereka anggap baik. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu tabaraka wa taala anhu yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam bersabda, "Idza akhta al-'abdu khati'ah." Apabila seorang hamba melakukan satu dosa, nukita fi qalbihi nuktatan sauda, maka dibetikkan pada hatinya satu betik yang hitam. Fa idza naza'a wa taba wastaghfara suqila qalbuh. Apabila dia mencabut dosa tersebut, beristighfar dan juga bertobat kepada Allah hatinya akan dibersihkan fa in ada ad wazad apabila dia mengulangi dosa tersebut maka titik betik hitam tersebut akan bertambah فذلك الران الذي قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون dan itulah ran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya kalla bal rana ala qulubihim ada satu penutup pada hati mereka. Maka yaksibun disebabkan dosa-dosa yang mereka laksanakan. Dosa ini yang menghalangi mereka. Dosa ini yang menutupi cahaya-cahaya mereka yang ada pada diri mereka di dunia dan juga di akhirat nanti. Adzulmu dzulumatu yaumal qiyamah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewaliman itu, kejahatan itu adalah kegelapan di hari kiamat. Hakikat yang ada pada diri mereka terbalik balik Mereka tidak bisa melihat kebaikan sebagai kebaikan dan tidak bisa melihat kemungkaran sebagai kemungkaran. Hatta tasiru kalban. Dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatta tasiru qalban." Sampai hati akan menjadi dua golongan. Bayadha safiyah, putih bersih. La tadurruhu fitnah ma as samawati wal ard. Yang dimana hati tersebut tidak akan tertimpa dengan satu fitnah selagi langit dan juga bumi masih ada. Wa aswad murbadda soda atau aswad murbadda hitam pekat la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara dia tidak bisa mengenali yang baik dan juga tidak bisa mengingkari yang jelek kalkusil mangkus bagaikan cangkir yang terbalik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan cangkir yang terbalik yaitu seluruh kebaikan atau seluruh air yang ada dalam cangkir tersebut akan tumpah bagaimanapun caranya bagaimanapun upaya yang engkau Sampaikan kepadanya berupa ayat suci Al-Quran. Tidak akan masuk. Dikarenakan um, perumpamaan hatinya adalah bagaikan cangkir yang terbalik. Ayat suci Al-Quran engkau bacakan. Hadis-hadis yang engkau sampaikan. Tidak akan masuk dan tidak akan tertampung. Dikarenakan Al-Quran dan juga hadis adalah air kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. matalu ma ba'atani Allah bihi minal ilmi wal huda kama tali ghaif. Perumpamaan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus saya dengannya berupa ilmu dan juga cahaya berupa ilmu dan juga petunjuk adalah bagaikan bagaikan air hujan kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalau kusil mangkus bagaikan cangkir yang terbalik mereka orang-orang yang mata hati mereka telah tertutup sehingga mereka tidak bisa melihat dengan mata dengan cahaya Allah subhanahu wa taala nurullah penting nurun ala nur cahaya di atas cahaya wa yahdillahu li nurihi may Wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu Cahaya di atas cahaya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah terhadap cahayanya bagi syarat yang Allah Subhanahu wa taala hendaki. Wa yadribullahu wa yadribul taib. Wa Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada manusia Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ini cahaya yang harusnya seorang muslim menjaganya. Yang barang siapa telah berhasil menjaga hal itu dengan melaksanakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ragu sebagaimana ragunya mereka orang-orang munafikin yang tamasallahu nurahum yang Allah Subhanahu wa taala meredupkan cahaya-cahaya mereka au dhahaballahu binurihim atau Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan cahaya-cahaya cahaya-cahaya pada day, pada diri mereka dikarenakan keraguan-raguan mereka walakinnakum fatantum anfusakum akan tapi dahulu kalian menjerumuskan diri-diri kalian dalam fitnah, dalam kemaksiatan, dalam dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarabbastum dan kalian menanti-nanti nanti-nanti kesempatan. Kalau mereka tengah-tengah kalangan kaum muslimin, mereka menampakkan kebaikan. Kalau mereka di antara mereka mereka akan lari dari kebaikan itu. Wa idza ma unzilat surah, nadara ba'dhum ila ba'dhin hal yarakum min ahad. Thumman sarafu sarafallahu qulubahum بأنهم qaumun la yafqahun. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat, mereka akan saling pandang memandang. Hal yarakum min ahad? Apakah ada dari kalangan orang-orang yang beriman memandang melihat kalian? Kalau tidak ada, insarafu, berpaling lari. Tidak mau mengamalkan ayat suci Al-Qur'an, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memahami dan juga melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berupa firman-Nya Sarafallahu qulubahum maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memalingkan hati mereka biannahum qaumun la yafqahun dikarenakan mereka adalah satu kaum yang tidak mau berusaha untuk paham fakih terhadap agama surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tadi la ilaha illallah wa tarabbastum wartabatum dan kalian tuh ragu ragu terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab yang dengan sebab itu cahaya yang ada pada diri seseorang akan hilang Berusaha untuk yakin terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Dikarenakan cahaya ini insya Allah akan bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Apa man kana maitan faj'alna lahu nura yamshi bihi fi dhulumat laisa Taib. Kama mataluhu fi kama mataluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Apakah sama mereka orang-orang yang dahulunya mati mayat kata Allah Subhanahu wa taala, fa ahyaina, kemudian kami hidupkan mereka. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi dhulumat. Hakada. Yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah kegelapan. Cahaya ini yang akan memperlihatkan kepada kita yang baik itu baik dan kita mampu melaksanakannya. Semakin kita menjaganya insya Allah semakin jelas kebaikan dan juga kebenaran di hadapan kita. Dan kalau kita ber melalaikan hal ini, tidak memperhatikannya sebagaimana mestinya, maka tentunya kebaikan-kebaikan juga akan jauh dari kita. Kita melihat kebaikan sangat kita bisa menganggapnya itu adalah perkara yang biasa. Kita menganggap kejelekan, kita menganggapnya itu adalah perkara yang biasa. Sebagaimana keadaan mereka orang-orang munafiqin Perhatikanlah kepada ahlul ilm. Yang dimana mereka orang-orang yang betul-betul menjaga cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada mereka. Tidaklah datang satu fitnah Tidaklah datang satu ujian yang terjatuh di tengah-tengah kalangan kaum muslimin kecuali mereka adalah orang yang paling pertama mengetahui dan mengenalinya. Dikarenakan ilmu agama Allah cahaya. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai segenap manusia telah datang kepada kalian satu nasihat wejanan dari Rabb kalian. Dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang jelas Wa auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh spirit pendorong semangat yang menjadikan orang tersebut mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar cahaya tersebut maka semakin kuat dorongannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya Ma kunta tadrimal kitabu walal iman Tidaklah engkau wahai Muhammad mengetahui dahulu kala apa itu iman, apa itu Alkitab. Walakin ja'alnahu nuran. Akan tapi kami menjadikan Alkitab tersebut sebagai nur, sebagai cahaya. Nah bihi man nasya. Kami memberikan petunjuk dengannya siapa saja yang kami hendaki. Wa innaka latahdi min ibadina. Dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Al-Quran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cahaya tersebut semakin seseorang berusaha menjaganya mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tentunya semakin besar cahaya yang ada pada dirinya yang dengan cahaya tersebut dia akan disematkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala bentuk-bentuk fitnah olehnya itu para ulama sebagaimana yang kita sebutkan tadi mereka adalah orang yang paling cerdas dan paling mantap pandangannya terhadap segala fitnah yang melanda kaum muslimin. Begitu datang fitnah tersebut mereka sudah menyadarinya. Inna qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwa. id qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk dari kaum Nabi Musa. Fabagha alaihim akan tapi dia bertindak sewenang-wenang terhadap mereka. Wa atainahu minal kunuz kami memberikan kepadanya kemegahan-kemegahan dunia. Ma inna mafatinah mafatihahu latanu'u bil usbati ul quwwah. Yang mana pintu-pintu perbendaharaannya itu dibawa oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang besar. Fakharaja, kemudian pada ayat-ayat setelahnya Allah menyebutkan tentang kisahnya, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Wa qala alladziina la yuri wa qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lahu hadzin 'adzim. Berkata orang-orang yang hanya sekedar mengharapkan kehidupan dunia semata. Seandainya kami juga mendapatkan kenikmatan berupa kenikmatan yang diberikan kepada Qarun, innahu ladhu hadzin azim. Sungguh ini adalah suatu anugerah yang besar kata mereka. Wa qala alladziina utul ilma wal iman. Wa qala alladziina utul ilm wailakum thawabullahi khair liman aman wa amila salihah wa la yulaqqaha illa sabirun. Celakalah kalian Sesungguhnya balasan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik liman amana wa amila salihah. Bagi siapa yang beriman dan juga beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan tiada yang mampu untuk meraihnya kecuali orang-orang yang bersabar. Syahid dalam ayat ini mereka ahlul ilmi yang berusaha menjaga agama cahaya yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka berupa Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta mengamalkannya, mereka adalah orang yang paling pertama mengetahui fitnah kapan datangnya dan bagaimana datangnya, bagaimana cara menyelesaikannya. Orang-orang yang tidak memperhatikan hal itu yang dimana dia tertipu dengan kemegahan dunia, tertipu dan terpedaya. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Seandainya kami juga punya, seandainya kami juga diberi anugerah sebagaimana korum mendapatkan anugerah sesungguhnya itu adalah suatu dua kenikmatan yang luar besar luar biasa besarnya kata mereka adapun ahlul ilmi mereka sadar dan paham ini bukanlah satu anugerah yang dengannya Allah memuliakan hambanya seandainya dunia kemegahan dunia itu adalah suatu anugerah yang Allah muliakan dengannya hambanya maka tentu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang paling banyak mendapatkannya akan tapi kenyataannya tidak Akan tapi kenyataannya tidak, bahkan dunia tersebut ada salah satu yang bisa menjerumuskan seseorang dalam kebinasaan, kehinaan, bahkan memadamkan cahaya yang ada pada dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'ian urusila fi ghanamin bi absadalaha min hirsil mar'i lil mali wa ala dini." Tidaklah dua ekor serigala yang lapar diutus dilepas di tengah-tengah gerombolan kambing itu lebih merusak dibandingkan antusias seorang hamba terhadap harta dan juga kemuliaan terhadap agamanya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa antusias seseorang untuk mendapatkan dunia kemegahan-kemegahan dunia ini lebih merusak merusak agamanya dibandingkan serigala dua serigala yang lapar tadi itu diutus di tengah-tengah kambing serigala yang sifatnya rakus yang tidak mau dikalah kalau dia melihat satu serigala, temannya makan yang satu, kalau mau kita katakan mungkin satu kambing cukup untuk dua. Iya. Perutnya tidaklah jauh lebih besar dibandingkan kambing, serigala itu. Akan tapi dia rakus dan tidak mau kalah. Bagi temannya menangkap satu, dia tangkap yang lain. Temannya tangkap yang lain, dia tangkap yang lain. Rakus. Maka tidak ada yang selamat atau sedikit yang selamat dari kambing-kambing tersebut. Kata Nabi, orang yang antusias untuk mendapatkan dunia tadi ini lebih rusak agamanya antusiasnya ini akan lebih merusak terhadap agamanya dibandingkan serigala yang merusak gerombolan kambing yang tadi diutus tengah-tengah mereka. Subhanallah. Olehnya itu ahlul ilmu mereka paham bah al-luhuq mengikuti warad dunia berjalan di belakang dunia mengikuti kemegahan-kemegahannya ini bisa menjatuhkan mereka terhadap fitnah yang dengannya cahaya agama mereka akan hilang hanya mereka mereka selalu menjauhkan diri diri mereka dari perkara tersebut kita bisa mendapatkan bagaimana zuhudnya para ulama. Tujuannya menjaga cahaya tersebut. Antum silahkan baca siar A'lam An-Nubala. Imam Ahmad bin Hambal bagaimana zuhudnya terhadap perkara dunia. Al-Imam Malik rahimahullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Bagaimana zuhudnya dalam perkara dunia? Mengapa? Kapan seorang itu terjerumus dan tergiur terhadap perkara dunia cahaya yang ada pada dirinya tentunya akan rusak, bahkan mungkin bisa hilang. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia menjual agamanya sedikit dengan perkara dunia. Cahaya ini dia jual. Cahaya ini dia dia menjualnya. Allahumma musta'an. Dan ini adalah suatu perkara yang sangatlah penting bagi seorang muslim untuk menjaganya, cahaya iman, cahaya ilmu agama Allah, cahaya Al-Quran, cahaya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wa Wasallam. Bagaimanapun caranya dan bagaimanapun lesunya engkau dalam melaksanakan cahaya tersebut, ketahuilah cahaya terus akan berjalan. Yuriduna ayyutfi'u nurallah wa yaballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak untuk memadamkan cahaya Allah. Akan tapi Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan cahayanya. Maka adrik nafsat, dapatkanlah dirimu. Segera lombahi dirimu untuk terus Apabila dia hendak menceng keluar dari cahaya garis cahaya Allah Subhanahu wa taala masukkan kembali dalam cahaya. Dikarenakan tidak ada yang menjauh darinya kecuali binasa. Dan kalau dia binasa maka tidak ada yang rugi kecuali dirinya sendiri. Dapat cahaya tadi. Cahaya iman yang dengannya insya Allah bisa kita raih dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala bermajlis di hadapan para ulama dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan ada kehadiran seorang alim ulama dari negeri Yaman dan insya Allah saya melihat teman-temannya teman-teman yang ada di sini insya Allah bersemangat untuk menghadirinya dan saya insya Allah juga akan hadir bersama kalian untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala mencari cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala berusaha memahaminya dan kemudian untuk kita mengamalkannya ini yang saya bisa sampaikan lebih kurangnya mohon dimaafkan mungkin tidak teratur susunannya tapi alhamdulillah Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan siapa saja yang mendengarkan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.